Para ulama ahlu sunnah wal jamaah pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya senantiasa memberi perhatian yang besar terhadap dakwah tauhid. Senantiasa memprioritaskan dakwah tauhid dan terus-menerus mendakwahkan tauhid kepada umat. Karena itulah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 13 tahun di Makkah fokus kepada dakwah tauhid. Kemudian berlanjut di Madinah masih terus-menerus mendakwahkan tauhid sampai akhir hayat beliau. Demikian pula para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki perhatian yang besar terus-menerus mendakwahkan tauhid. Bahkan seluruh para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam misi utama dakwah mereka adalah tauhid. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala tegaskan di dalam surat An-Nahl ayat ke-36 walaqad ba'athna fi kulli ummatir rasula an i'budullaha wajtanibu tagut dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat itu seorang rasul untuk menyerukan wahai kaumku sembahlah Allah saja dan jauhilah tagut jauhilah segala sesuatu yang disembah selain Allah Jauhilah segala sesuatu yang dianggap Tuhan selain Allah. Inilah misi utama dakwah para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Orang-orang pilihan manusia-manusia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yang Allah utus ke muka bumi ini untuk menjadi teladan. Dakwah mereka adalah dakwah tauhid. Oleh karena itu para ulama menjelaskan bahwasannya dakwah yang hak dakwah ahlu sunnati wal jamaah senantiasa memberi perhatian yang besar terhadap dakwah tauhid senantiasa mendakwahkan tauhid dan memprioritaskannya demikian pula para ulama menjelaskan apabila ada orang yang berdakwah atau sekelompok orang yang kemudian tidak memperhatikan permasalahan tauhid atau lebih mementingkan yang lainnya maka ini adalah termasuk ciri-ciri dakwah yang menyimpang termasuk ciri-ciri kelompok yang menyimpang dari jalan yang hak dari jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya terlebih lagi kalau ada kecenderungan untuk meremehkan perkara tauhid pada saat yang sama mereka memberikan perhatian yang besar untuk permasalahan yang lainnya dan macam-macam perhatian yang besar dari berbagai macam kelompok ada yang lebih mementingkan permasalahan politik ada yang lebih mementingkan persoalan hukum ada yang lebih mementingkan persoalan ekonomi ada yang lebih mementingkan persoalan akhlak ada yang lebih mementingkan yang lainnya apa saja selain daripada tauhid. Itu bagian dari ajaran Islam. Agama Islam ini adalah agama yang sempurna, mengatur segala aspek kehidupan manusia. Tidak ada satu bagian pun dalam kehidupan kita kecuali ada aturannya dalam Islam. Dengan aturan yang paling baik dan aturan yang paling sempurna dan paling indah. Tetapi jemaah sekalian harus kita pahami yang lebih penting dari semuanya adalah tauhid. Tatkala kita mementingkan yang lain dan meremehkan tauhid, maka ini termasuk tipuan syaitan. Karena jemaah sekalian, tauhid adalah tujuan kita diciptakan di muka bumi ini. Sebagaimana dalam surat Adz-Dzariyat ayat ke-56, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan وَمَا خَلَقَتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku saja aku tidak menginginkan rezeki dari mereka tidak pula agar mereka memberi aku makan Sesungguhnya Allah dialah Ar-Razzaq yang maha memberikan rezeki. Pemilik kekuatan yang sangat kokoh. Surat Ad-Dhariyat ayat ke-56 sampai ke-58. Jemaah sekalian di dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita bahwa dialah yang menciptakan kita. Setelah dia menciptakan kita, dialah yang maha memberikan rezeki yang telah mencurahkan kepada kita berbagai macam kenikmatan dan dia juga maha kuat kekuatannya sangat kokoh yang maha mampu untuk menimpakan azab kepada kita yang maha mampu untuk meminta pertanggungjawaban atas segala yang kita lakukan di muka bumi ini untuk apa semua itu jamaah sekalian tidak lain agar kita beribadah kepadanya namun harus kita pahami ibadah dalam Al-Quran bukan sekedar menyembah Allah. Ibadah dalam Al-Quran bukan sekedar menyembah Allah. Tetapi maksudnya adalah memurnikan penyembahan itu hanya kepada Allah. Ini yang dimaksud dengan tauhid. Sebagaimana dikatakan sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, "Kullu ma warada fil Qur'ani minal ibadah, fa ma'naha tauhid." Semua kata ibadah yang terdapat dalam Al-Quran artinya adalah tauhid, yaitu memurnikan ibadah hanya kepada Allah, bukan sekedar menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi memurnikan ibadah hanya kepada Allah, bahkan harus disertai dengan pengingkaran terhadap semua sesembahan selain Allah. Pengingkaran itu artinya menganggap semua sesembahan selain Allah adalah salah adalah batil, tidak benar. Sebagaimana Allah tegaskan di dalam surat Al-Hajj ayat ke-62, "Dzalika bi anna Allah huwal haq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil wa anna Allah huwal aliyul kabir." Yang demikian itu, dialah Allah sesembahan yang hak. Adapun semua yang mereka sembah selain Allah adalah batil dan bahwasannya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Jadi inilah tujuan kita diciptakan di muka bumi ini. Sehingga harus menjadi prioritas utama dalam kehidupan kita. Mempelajari tauhid, mengamalkannya dan mendakwahkannya. Itulah sebabnya para nabi dan rasul alaihi salatu wassalam Allah utus untuk mendakwahkan tauhid dan agama para nabi dan rasul seluruhnya adalah tauhid. Kemudian jemaah sekalian, perbedaan yang lainnya yang sangat mencolok antara dakwah ahlu sunnah dan dakwah dakwah yang lainnya. Bahwasannya ahlu sunnah di dalam mengajarkan tauhid, mendakwahkan tauhid adalah dengan terperinci dengan terperinci. Tidak secara global saja. Ya. Di samping yang pertama, senantiasa memberi perhatian kepada dakwah tauhid, senantiasa memprioritaskan tauhid dan tidak menganggap remeh. Juga ahlu sunnah berdakwah tauhid dengan cara terperinci. Dan di antara dakwah tauhid yang sangat penting adalah mengingatkan bahaya kesyirikan. Bukan saja mengingatkan bahaya kesyirikan, tetapi mengingatkan segala macam bentuk kesyirikan. Segala macam bentuk kesyirikan. Iya. Syekh Saleh bin Abdul Aziz Al-Syekh Hafizahullah Ta'ala menyebutkan faidah ini. Ahlu sunnah wal jamaah apabila mengajarkan tauhid dan mengingatkan bahaya kesyirikan, maka dijelaskan secara terperinci apa saja yang termasuk kategori syirik. Beda dengan kelompok-kelompok yang lainnya. Mungkin mereka juga mengajarkan tauhid. Mereka ingatkan penyembahan hanya kepada Allah. Mereka ingatkan sebagian daripada kelompok-kelompok yang mengantarkan kepada kesyirikan seperti kelompok Syiah dan yang lainnya. Tetapi mereka tidak merinci apa saja yang termasuk kategori kesyirikan. Padahal kesyirikan itu sangat banyak sekali. Iya. Kesyirikan itu sangat banyak sekali, harus dirinci, harus kita paham satu persatu, detail. Karena kalau tidak, kita bisa terjerumus di dalam kesyirikan tersebut. Sampai-sampai dikatakan oleh sahabat yang mulia Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu anhu. Sebagaimana diriwayatkan Imam Al-Bukhari. Kata beliau, "Kana nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khair wa kuntu as'aluhu 'anil syarr makhafata an aqa'a fihi." Dahulu Kebanyakan orang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan. Sedangkan aku bertanya tentang kejelekan karena takut terjerumus padanya. Jadi, orang yang tidak mengenal jahiliyah, tidak mengetahui kejelekan, tidak mengerti detail tentang kesyirikan, dia akan terjerumus di dalam kesyirikan tersebut. Dan itulah yang terjadi pada banyak umat Islam oleh karena itu, sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, kadu oral Islam urwatan urwatan idza nashafil Islam man la ya'riful jahiliyah." Ikatan Islam akan terlepas seutas demi seutas, sehelai demi sehelai apabila tumbuh di dalam Islam orang yang tidak mengerti jahiliyah, tidak mengenal dosa-dosa tidak mengetahui kesyirikan dan berbagai macam kekufuran. Iya. Ini tugas kita untuk belajar tauhid dan mempelajari detail apa saja yang termasuk kategori kesyirikan agar kita tidak terjerumus padanya. Dan ingat kita juga punya tanggung jawab besar untuk mendakwahkan tauhid. Iya. Ini tanggung jawab kita Tanggung jawab setiap pengikut sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena seseorang itu belum akan dianggap sebagai pengikut sunnah kalau dia belum mendakwahkan tauhid. Sebagaimana Allah tegaskan dalam surat Yusuf, "Kul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin." Katakan wahai Muhammad, inilah jalanku. Aku mengajak kepada Allah, mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah. Aku dan orang-orang yang mengikuti aku mengajak kepada Allah berdasarkan basirah, ilmu yang terang. Maha suci Allah dan aku tidak termasuk orang-orang yang menyekutukannya. Maka dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dakwah tauhid. Demikian pula Allah kabarkan kepada kita itu juga dakwah para pengikutnya. Ana wa manittaba'ani. Aku dan orang-orang yang mengikuti aku. Sehingga berdasarkan ayat ini kata para ulama, seseorang itu bukanlah pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau dia tidak berdakwah sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah. Jadi ini tugas dan tanggung jawab yang ada di pundak kita. Belajar, mengamalkan, dan mendakwahkan. Iya. Oleh karena jemaah sekalian, para ulama senantiasa berpesan bagaimana seharusnya kita menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu dari dasar, terutama persoalan tauhid dan berusaha menyelesaikan kitab-kitab yang terkait dengan tauhid. Iya. Paling tidak kitab yang paling dasar adalah salah satu usul. Tiga prinsip utama. Kemudian meningkat sedikit kitab tauhid. Kitab tauhid terdiri dari 67 bab termasuk kitab yang cukup lengkap walaupun belum mencakup seluruhnya. Tapi cukup lengkap 67 bab menjelaskan tentang hakikat tauhid, bahaya kesyirikan dan macam-macam kesyirikan. Kurang lebih kesyirikan yang beliau jelaskan, penulis jelaskan dalam kitab tauhid ada 40 macam kesyirikan. Kurang lebih. Iya. Belum lagi kekufuran karena kekufuran itu lebih luas daripada kesyirikan. Ya. Paling tidak kita pelajari nawakidul Islam. Pembatal keislaman yang sepuluh. Dan pembatal keislaman lebih banyak daripada itu. Ya. Kemudian terus meningkat pada kitab-kitab yang lain. Itu cara menuntut ilmu yang dinasihatkan para ulama agar kita memiliki bekal ilmu dan dasar ilmu yang kokoh. Jamaah sekalian, memiliki dasar keilmuan yang kokoh itu sangat penting sekali untuk membentengi diri kita dari berbagai macam penyimpangan-penyimpangan. Ya. Dan agar ilmu kita bisa lebih bermanfaat bukan hanya untuk kita tetapi kita juga bisa mengajarkan kepada orang lain. Ya. Maka itulah yang dinasihatkan para ulama dalam menuntut ilmu dari kitab-kitab yang sederhana, yang ringan sampai kitab-kitab yang besar. Dan usahakan diselesaikan dari awal sampai selesai. Bahkan para ulama sangat menganjurkan untuk menghafal. Walaupun hanya menghafal matanya. Ya. Apalagi kalau kajian setiap pekan. Mungkin kita bisa menyicil hafalan. Ya, setiap pekan satu bab dihafal hanya hafal matannya saja yang ringkas. Maka ini akan sangat membantu kita bukan hanya untuk mengamalkan tapi juga untuk mendakwahkan. Ya. Karena inilah salah satu kemuliaan umat Nabi Muhammad SAW melebihi umat-umat yang lain. Sebagaimana yang Allah tegaskan dalam Al-Qur'an, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas kalian adalah umat terbaik yang dikeluarkan untuk manusia. Kalian adalah umat terbaik yang dikeluarkan untuk manusia. Ini subhanallah. Ini misi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada misi untuk manusia. Yang dengan misi itulah kita menjadi umat yang terbaik. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah umat terbaik yang dikeluarkan untuk manusia. Kenapa jemaah sekalian kita menjadi umat yang terbaik? Tak Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Karena kalian memerintahkan kepada yang ma'ruf dan melarang kemungkaran dan kalian beriman kepada Allah. Karena tugas inilah kita menjadi umat yang paling mulia. Memerintahkan yang ma'ruf melarang kemungkaran dan beriman kepada Allah. Dan setinggi-tingginya kemakrufan adalah tauhid. Serta sebesar-besarnya kemungkaran adalah syirik. Maka tidak ada seorang ahlu sunnah yang kemudian meremehkan perkara tauhid dan menganggap tidak penting atau sudah paham, nggak perlu dipelajari lagi. Harus terus-menerus kita pelajari, kita ingatkan umat, kita amalkan dan kita dakwahkan. Iya. Yeah. Ini ciri utama dakwah ahlus sunnati wal jamaah yang membedakan dengan dakwah-dakwah yang lainnya. Baik. Oleh karena jamaah sekalian, insyaallah taala pada kesempatan yang ringkas ini kita akan mengingatkan sedikit dari bahaya perbuatan syirik menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebelumnya apa itu tauhid yang sesungguhnya? Para ulama menjelaskan tauhid memiliki dua rukun. Barang siapa mengamalkannya, maka dia orang yang beriman. Barang siapa tidak mengamalkan salah satu daripada rukunnya, maka dia bukan orang yang beriman. Dua rukun tauhid terkandung di dalam kalimat tauhid la ilaha illallah. Rukun yang pertama adalah an-nafyu. Yang terkandung dalam kalimat la ilaha. Apa artinya an-nafyu jemaah sekalian? An-nafyu artinya adalah penafikan. Penafikan itu maknanya mengingkari dan menganggap batil, menganggap salah segala sesuatu yang disembah selain Allah. Itu artinya an-nafyu. Yang terkandung dalam kalimat la ilaha. Bahwa kita nyatakan semua yang dianggap Tuhan yang disembah selain Allah salah. Batil. Tidak ada yang benar. Kemudian rukun yang kedua adalah al ithbat penetapan. Yang terkandung di dalam kalimat illallah yaitu kita meyakini hanya Allah satu-satunya yang patut untuk disembah. Hanya Allah yang boleh dijadikan sesembahan oleh makhluk. Oleh karenanya, arti kalimat la ilaha illallah adalah la ma'budah hakun illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Makanya kurang tepat kalau kita terjemahkan, tidak ada Tuhan selain Allah. Atau tidak ada sesembahan selain Allah. Itu kurang pas. Kenapa? Karena pada kenyataannya Tuhan selain Allah itu ada. Maksudnya yang disembah selain Allah. Itu ada. Banyak. Ya. Ada yang menyembah Nabi Isa alaihissalam yang mereka sebut Yesus. Ada yang menyembah para wali. Ada yang menyembah para jin, syaitan yang mereka sebut dewa-dewi. Ada yang menyembah patung-patung. Demikian seterusnya. Maka yang tepat adalah kita katakan tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Artinya segala sesuatu yang mereka sembah itu salah, tidak benar, termasuk kekufuran dan juga termasuk kebodohan yang terbesar. Kebodohan yang paling besar. Orang-orang yang menyembah selain Allah adalah orang-orang yang paling bodoh di dunia. Tapi subhanallah, tidak jarang kita dapati mereka itu dalam ilmu dunia sangat pintar, sangat cerdas. Tapi dalam ilmu yang sederhana ini mereka nggak ngerti. Dan mereka memang nggak mau ngerti. Itu pada umumnya keadaan orang kafir mereka adalah orang yang paling bodoh di dunia. Makanya jemaah sekalian, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah kepada orang-orang musyrik, beliau memerintahkan mereka untuk mengucapkan la ilaha illallah. Beliau memerintahkan mereka untuk mengucapkan la ilaha illallah. Mereka enggak mau. Kenapa mereka enggak mau? Karena mereka paham arti kalimat la ilaha illallah. Mereka ngerti. Nabi SAW hanya mengatakan ucapkan la ilaha illallah. Mereka nggak mau. Karena mereka tahu makna dan konsekuensi kalimat la ilaha illallah. Makanya mereka datang kepada Abu Talib meminta kepada Abu Talib tolong hentikan anak saudaramu atau keponakanmu karena dia membodoh-bodohkan kami. Membodoh-bodohkan nenek moyang kami dan sesembahan kami. Coba perhatikan jemaah sekalian apa ucapan mereka. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan mereka untuk menyembah Allah atau mengucapkan la ilaha illallah, mereka bilang kepada Abu Talib, dia membodoh-bodohkan kami. Ya. Itulah dakwah tauhid. Menyampaikan yang hak kalau memang salah, katakan salah. Kalau itu kesyirikan dan kekufuran, katakan yang benar. Iya. Jadi mereka anggap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah membodoh-bodohkan mereka. Karena mereka mengerti kalimat la ilaha illallah. Barang siapa yang menyelisihinya, sebenarnya dia orang bodoh. Kalimat la ilaha illallah berarti menganggap orang-orang musyrik itu adalah orang-orang yang paling bodoh. Kenapa jemaah sekalian? Karena Allah yang telah menciptakan mereka. Allah yang terus-menerus mencurahkan kenikmatan kepada mereka. Hanya Allah yang memberikan rezeki kepada mereka. Hanya Allah yang bisa memberikan manfaat dan menimpakan kemudaratan untuk mereka. Tapi mereka menyembah selain Allah. Mereka menyembah makhluk yang sedikit pun tidak pernah menciptakan mereka. Tidak pula mampu memberi rezeki dan kenikmatan kepada mereka. Tidak bisa menolong mereka sedikit pun. Dan juga tidak bisa menimpakan mudarat kepada mereka. Apa namanya itu kalau bukan kebodohan? Menyembah makhluk yang tidak berdaya apa-apa. Yang tidak bisa menolong mereka sedikit pun. Tidak pula bisa menimpakan bahaya. Maka Orang-orang yang menyekutukan Allah adalah orang-orang yang paling bodoh sebenarnya. Inilah diantara bahaya kesyirikan. Iya. Kemudian jamaah sekalian, di dalam Al-Quran dan Sunnah telah dijelaskan kepada kita bahaya kesyirikan. Harus senantiasa kita ingatkan, harus senantiasa kita camkan dalam hidup kita. Kita ingat-ingat selalu dan kita jadikan prioritas di dalam mengingatkan saudara-saudara kita, di dalam mendakwahkan agama yang mulia ini. Di dalam surat Luqman ayat ke-13 Allah Subhanahu wa taala berfirman Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim Ingatlah tatkala Luqman berkata kepada anaknya ketika beliau menasehatinya, "Wahai anakku, janganlah kamu menyekutukan Allah karena menyekutukan Allah itu adalah kedoliman yang besar." jemaah sekalian, surat Luqman adalah satu surat di dalam Al-Quran Dinamakan dengan nama seseorang Yang bernama Luqman Beliau itu bukan seorang nabi dan rasul. Tetapi kenapa beliau begitu dimuliakan di dalam Al-Quran? Karena beliau adalah seorang yang soleh dan memiliki untayan-untayan nasihat yang sangat indah kepada anak-anaknya. Sebagai teladan bagi kita, terutama para orang tua. Terutama para orang tua. Ada sebuah buku bagus yang bapak dan ibu-ibu harus punya sebagai pedoman dalam pendidikan anak yang berjudul 50 pelajaran dari nasihat Luqman kepada anaknya disusun oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahumallah taala ya Syekh kita yang kemarin menyampaikan tablik akbar di Istiqlal ini buku bagus sekali dan saya pernah bahas sampai selesai. Ya. Nah, Lukman memiliki rangkaian nasihat yang sangat indah kepada anak-anaknya. Ada beberapa nasihat Lukman yang disebutkan dalam Al-Quran, bahkan dinamakan dalam satu surat khusus dengan nama beliau. Maka jamaah sekalian, bacalah surat Lukman dan lihat apa nasihat nomor satu. Ya, dari rangkaian nasihat yang banyak itu apa yang nomor satu dan dalam Al-Quran pada umumnya apabila disebut pada urutan yang pertama menunjukkan itu yang lebih penting maka inilah nasihat Luqman yang nomor satu kepada anaknya beliau berkata sebagaimana yang Allah firmankan ya bunayya la tushrik billah wahai anakku jangan kamu menyekutukan Allah Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya menyekutukan Allah itu adalah kezaliman yang besar. Perhatikanlah jemaah sekalian. Pertama beliau larang kesyirikan, kedua beliau ingatkan bahayanya. Ini metode Al-Qur'an. Mengingatkan orang bahaya kesyirikan dan mengajarkan kepada mereka apa itu syirik. Jadi hendaklah senantiasa kita berusaha metode mengikuti metode Al-Quran di dalam berdakwah. Maka ayat yang mulia ini menunjukkan kepada kita ini dakwah yang sangat penting. Dari rangkaian nasihat Luqman, beliau prioritaskan pada urutan yang pertama adalah tauhid dan mengingatkan bahaya kesyirikan. La tusyrik billah, jangan kamu menyekutukan Allah karena menyekutukan Allah itu adalah kezaliman yang besar. Apa itu kedoliman? Kedoliman itu adalah lawan daripada keadilan. Kedoliman itu artinya wadu'u syai' fi ghairi mahallihi. Meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Kalau begitu keadilan artinya apa? Meletakkan sesuatu pada tempatnya. Jadi nggak selamanya keadilan itu bagi rata. Ya, itu bukan keadilan dalam Islam. Dalam Islam itu memberikan sesuatu sesuai dengan porsinya. Itu namanya keadilan. Iya. Makanya Islam itu adalah agama yang benar-benar adil dalam segala hukum dan ketentuannya. Wa tammat kalimatu rabbika sidqaw wa adla. Dan telah sempurna kalimat Rabbmu benar lagi adil. Iya. Yeah. Kenapa syirik dikatakan zolim tidak adil? Karena itu tadi. Allah yang menciptakan dia, yang terus-menerus memberikan rezeki kepadanya, tapi dia berikan penyembahannya kepada selain Allah. Dia persekutukan Allah dengan yang lain. Iya. Oleh itu, jemaah sekalian, kesyirikan itu mengapa dosa terbesar? Padahal mungkin orang yang musyrik itu nggak merugikan orang lain. Tapi seakan-akan sekarang ini korupsi itulah dosa terbesar. Ya. Sampai-sampai harus dibentuk komisi pemberantasan korupsi. Ya. Tapi belum ada komisi pemberantasan kesyirikan. Ya. Sampai-sampai seperti itu. Seakan-akan itulah dosa terbesar. Sehingga harus turun demonstrasi agar para koruptor ditangkap. Dan demonstrasi itu sendiri bukan ajaran Islam. Ya. Itu cara-cara orang-orang kafir dan kelompok-kelompok yang sesat di dalam berdakwah. Dakwah tauhid tidak ada melalui demonstrasi, tidak pula melalui parade-parade atau pawai-pawai, tetapi dengan menyampaikan ilmu. Itu dakwah para nabi dan rasul alaihi wassalam. Iya. Dakwah dengan menyampaikan ilmu tauhid dan mengingatkan bahaya kesyirikan. Itu yang terjadi. Seakan-akan dosa-dosa yang lain itulah dosa yang terbesar. Dan ini termasuk tipuan syaitan. Jamaah sekalian, mengapa di dalam syariat kita baca di dalam Al-Quran dan Sunnah syirik itu adalah dosa terbesar, kezaliman yang terbesar, karena diantaranya orang yang menyekutukan Allah berarti menghina Allah. Orang yang menyekutukan Allah berarti melecehkan Allah dan merendahkan Allah. Kenapa? Karena dia menyamakan Allah dengan makhluk. Dia samakan Allah dengan makhluk. Ibadah yang seharusnya dia berikan hanya kepada Allah, dia berikan kepada makhluk. Itu berarti dia samakan Allah dengan makhluk. Padahal Allah adalah zat yang maha kuat, yang maha perkasa, yang maha suci, tidak memiliki kekurangan, tidak punya aib, tidak punya celah dilihat dari sisi manapun, yang maha besar. Bagaimana mungkin disamakan dengan makhluk yang hina, yang rendah, yang lemah, yang penuh dengan kotoran-kotoran, yang selalu berurusan dengan najis-najis setiap hari? Maka Disitulah di antara sisi yang menunjukkan kesyirikan itu adalah dosa besar. Makanya jemaah sekalian, terkadang hanya sebuah ucapan. Dengan sebab itu seseorang terjerumus dalam dosa yang sangat besar. Karena ucapannya mengandung kesyirikan dan kekufuran kepada Allah. Iya. Contohnya, orang yang mengatakan Allah punya anak. Kelihatannya ucapannya ringan saja, remeh saja. Tetapi subhanallah, ternyata ucapan ini hampir-hampir membuat langit pecah. Bumi terbelah dan gunung-gunung runtuh. Karena takut kepada Allah. Mereka takut kalau-kalau Allah marah. Sehingga menimpakan azabnya. Dan memang Allah sangat murka sebagaimana disebutkan dalam surat Maryam wa qalu walada mereka mengatakan Allah yang maha penyayang memiliki anak jamaah sekalian coba perhatikan kalimat ini di situ ada pujian tapi ada juga celaan mereka bilang Allah yang maha penyayang itu pujian atau bukan? itu pujian yang sangat tinggi Ar-Rahman Allah yang maha penyayang tapi pada saat yang sama mereka merendahkan Allah mereka bilang Allah punya anak tapi pertanyaannya apakah mereka bermaksud merendahkan orang-orang Nasrani yang mengatakan Nabi Isa alaihissalam adalah anak Allah apakah mereka hendak menghinakan Allah dan sekaligus menghinakan anaknya menurut mereka atau ingin memuji? Merendahkan atau memuji jamaah sekalian? Hah? Merendahkan atau memuji? Keinginan mereka maksud saya, niat mereka, bukan hakikatnya. Apa niat mereka? Memuji. Uzair seorang yang soleh. Seorang yang soleh di kalangan Yahudi. Orang-orang Yahudi cinta kepadanya. Karena saking cintanya kepada beliau, mereka bilang Uzair anak Allah. Apakah itu memuji atau menghina? Memuji. Iya. Tetapi jemaah sekalian, pujian mereka itu tidak ada manfaat. Niat mereka yang baik itu tidak ada manfaat. Karena sebab ucapan itu walaupun niat mereka benar, Allah sangat murka kepada mereka. Kenapa? Karena itu mengandung penghinaan. Maka dikatakan dalam ayat selanjutnya, laqad ji'tum syai'an idda. Sungguh kalian telah mendatangkan sesuatu yang sangat mungkar. Takadus samawati yatafattarna min. Hampir-hampir langit pecah karena ucapan kalian. Watan syakul ardu dan bumi terbelah. Watakhirrul jibalu hadda dan gunung-gunung pun runtuh. Anda'au rahmani walada. Karena mereka mengatakan Allah yang maha penyayang memiliki anak. Jadi nggak ada gunanya niat yang baik. Sama dengan amalan yang tidak mencontoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada manfaatnya niat yang baik. Makanya salah besar kalau ada yang berprinsip yang penting kan niatnya baik, yang penting tujuannya mulia, itu salah besar. Tujuan yang baik, niat yang baik harus disertai dengan cara yang benar, yaitu meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allah murka kepada mereka. Makhluk-makhluk pun takut karena mereka mengatakan Allah memiliki anak. Makanya jemaah sekalian, orang kafir itu walaupun dia baik kepada kita, nggak mungkin kita cinta kepada mereka. Karena dia menghina Allah. Andai dia baik kepada kita, kemudian dia menghina orang tua kita, kita nggak akan mungkin cinta kepadanya. Kita akan marah besar. Iya. Apalagi ini menghina Allah. Oleh karenanya dalam surat Al-Mujadalah Allah Subhanahu wa taala menegaskan La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulah. Engkau tidak akan mendapati satu kaum yang benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir kemudian berkasih sayang dengan orang-orang kafir yaitu orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya ya walaupun dia baik walaupun dia suka menolong kita walaupun dia nggak korupsi misalkan nggak patut kemudian kita pilih dia menjadi pemimpin karena dia menghina Allah dia kafir kepada Allah dan karena Allah murka kepadanya orang yang Allah murkai, orang yang Allah benci, kok kita mau muliakan dia? Apakah dengan mengangkatnya menjadi pemimpin atau menjadikan dia orang yang kita cintai? Dalam surat Al-Maidah Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan, "Ya ayyuhalladzina amanu, la tattakhidul yahuda wan nasara awliya." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menjadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani itu sebagai wali-wali kalian. Apa artinya wali-wali kalian jemaah sekalian? Artinya orang yang kita cintai, orang yang kita bersikap loyal kepadanya, dan termasuk setinggi-tingginya bersikap loyal adalah mengangkat seseorang menjadi pemimpin. Makanya ulama seluruhnya sepakat. Tidak ada perbedaan pendapat ulama seluruhnya sepakat dari seluruh mazhab memilih orang kafir untuk memimpin kaum muslimin hukumnya haram bahkan jamaah sekalian bisa sampai pada tahap kekufuran perhatikan lanjutan ayatnya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman ba'duhum awliya'u ba'd sebagian mereka hanya patut menjadi wali bagi sebagian yang lain wa mayyatawallahu minkum fa minhum siapa di antara kalian yang bersikap loyal kepada mereka maka dia bagian dari mereka dia bagian dari mereka bukan lagi bagian dari kaum muslimin hati-hati ini nggak main-main tetapi para ulama menjelaskan dia menjadi bagian dari mereka maksudnya sampai kafir kalau dia bersikap loyal kepada mereka atas dasar membenarkan agama mereka atau setuju dengan kesyirikan mereka namun kalau dia bersikap loyal kepada orang-orang kafir itu hanya atas dasar yang lainnya seperti cinta dunia, dia pingin juga dibagi kekuasaan misalkan atau sebab yang lainnya, maka itu termasuk dosa besar namun tidak sampai pada derajat kekufuran. Iya. Jadi ini bahaya kesyirikan. Kesyirikan adalah kezaliman terbesar yang menyebabkan pelakunya sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya jemaah sekalian, bahaya syirik yang berikutnya orang-orang yang melakukan kesyirikan itu menjadi makhluk yang paling hina dan Allah Subhanahu wa taala pasti memasukkan mereka ke dalam neraka dosa-dosa mereka tidak akan diampuni oleh Allah. Sebagaimana Allah ingatkan di dalam surat An-Nisa ayat ke-48. Demikian pula pada ayat ke-116. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha'." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa menyekutukannya dan mengampuni dosa yang lebih ringan daripada itu bagi siapa yang dia kehendaki. Ayat yang mulia ini mengingatkan kita bahaya kesyirikan yang sangat besar. Bahwasannya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Maksudnya adalah apabila orang yang melakukan syirik itu sampai mati nggak bertobat. Adapun kalau dia bertobat, maka Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Iya. Makanya kalau ada kenalan kita yang melakukan syirik, berikan nasihat. Ajak untuk bertobat. Atau dia jelas-jelas mengaku sudah murtad sekalipun. Ajak dia untuk tobat kembali. Sebelum dia mati dalam keadaan menyekutukan Allah. Ini termasuk bahaya syirik yang terbesar. Adapun jamaah sekalian, dosa-dosa yang lainnya sebesar dan seberat apapun masih ada harapan untuk mendapatkan ampunan. Bahkan dalam hadis qudsi dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu diriwayatkan Imam Tirmidzi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda Allah Subhanahu wa taala berfirman Ya bena Adam Lau ataitani bi kurabil ardi khataya Thumma laqitani la tushriku bihi syai'an La ataituka bi kurabiha magfiratan Wahai anak Adam Andaikan engkau datang kepada aku dengan membawa dosa sepenuh bumi Dengan tanpa menyekutukan aku sedikit pun Maka aku akan berikan kepadamu ampunan sepenuh bumi itu pula ya, Subhanallah dosa sebesar apapun masih ada harapan mendapatkan ampunan. Bagi siapa? Bagi yang Allah kehendaki. Bagi yang Allah kehendaki. Bagaimana yang tidak Allah kehendaki? Maka dia akan mendapatkan azab. Dia akan dimasukkan ke neraka. Namun demikian, dia tidak kekal di neraka. Beda dengan orang yang menyekutukan Allah. Dia tidak diampuni pasti diazab dan kekal di neraka untuk selama-lamanya. Sebagaimana dalam surat Al-Maidah ayat ke-72. Allah Subhanahu wa taala menegaskan Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannata wa ma'wahu an-nar wa ma lidzalimin min ansar. Sesungguhnya barang siapa yang menyekutukan Allah maka Allah haramkan surga atasnya. Neraka adalah tempatnya dan tidak ada yang bisa menolong orang-orang yang zalim tersebut. Tidak ada yang bisa menolong mereka. Tidak ada pula yang bisa memberikan syafaat kepada mereka. Wa ma lidzalimina min hamimin wala syafi'in yuta'. Tidak ada bagi orang-orang musyrik yang zalim tersebut kawan setia dan pemberi syafaat yang ditaati. Artinya kalau dia tidak menyekutukan Allah Sebanyak apapun dosanya Masih ada harapan untuk mendapatkan syafaat Dan syafaat itu Bisa jadi Seseorang yang sudah seharusnya masuk neraka Tidak jadi Dan ada pula yang sudah masuk neraka Kemudian Dikeluarkan dari neraka dengan sebab adanya syafaat namun barang siapa yang menyekutukan Allah tidak ada lagi harapan untuk mendapatkan syafaat. Maka ini menunjukkan bahaya kesyirikan yang sangat besar. Oleh karena itu dalam surat Al-Baqarah ayat ke-6 Allah Subhanahu wa taala menegaskan Innal kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaikahum ulaikahum ikahum, syarrul bariyah sesungguhnya orang-orang kafir dari dua golongan orang-orang kafir itu ada dua golongan saja ahlul kitab yaitu Yahudi dan Nasrani dan kaum musyrikin seluruhnya maka tempat mereka di neraka jahanam mereka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya mereka itulah seburuk-buruknya makhluk Allah hinakan mereka karena Allah sangat murka kepada mereka Allah benci kepada mereka maka tidak sepatutnya orang-orang yang beriman untuk kemudian memuliakan mereka iya kalau dia benar-benar beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala betapa bahayanya kesyirikan ini jamaah sekalian sehingga orang yang beramal soleh beramal kebaikan tapi dia juga melakukan kesyirikan maka amalannya tidak akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan bukan hanya itu amal-amal kebaikannya yang pernah dia lakukan dahulu menjadi terhapus jadi jangan katakan dia musyrik, dia kafir tapi dia baik Ya. Karena kebaikannya itu terhapus. Tidak ada manfaatnya. Artinya, sejelek-jeleknya seorang muslim tetap saja lebih baik daripada orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Allah tegaskan dalam surat Az-Zumar ayat ke-65. La in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Kalau kamu menyekutukan Allah, maka terhapuslah amalanmu dan kamu termasuk orang-orang yang merugi. Makanya jemaah sekalian, kita ajak orang sholat, kita ajak orang berzikir, kita ajak orang berpuasa, tapi kita biarkan dia melakukan kesyirikan, tidak ada gunanya. Inilah pentingnya selalu memprioritaskan dakwah tauhid. Selalu mendahulukan dakwah tauhid. Enggak ada gunanya kita semangat mengajak orang sholat mengajak mereka berzikir, mengajak mereka berakhlak mulia. Kalau kita biarkan dia melakukan syirik, tidak ada manfaatnya. Karena seluruh amal ibadahnya itu terhapus disebabkan dosa syirik yang dia kerjakan. Demikian pula dalam surat Al-An'am ayat ke-88. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun." Andaikan mereka melakukan syirik, maka terhapuslah amalan-amalan yang pernah mereka kerjakan. Iya. Jadi benar-benar dahsyat bahaya perbuatan dosa kesyirikan ini. Maka dari sini dapat kita pahami betapa penting mempelajari tauhid dan mengenal kesyirikan. Senantiasa kita belajar demikian pula mengamalkannya dan mendakwahkannya. Pada kesempatan ini insyaallah taala kita akan menyebutkan sedikit beberapa macam kesyirikan. Di antaranya adalah berdoa kepada selain Allah. Karena doa itu adalah ibadah yang sangat agung. Di dalam surat Ghafir Allah Subhanahu wa taala berfirman, Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Rabbmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang tidak mau berdoa kepadaku, mereka akan masuk neraka dalam keadaan hina. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan ad-du'a'u huwal ibadah doa itu adalah ibadah. Maka siapa yang berdoa kepada selain Allah, berarti dia telah menyekutukan Allah. Dan jemaah sekalian, ulama seluruhnya sepakat. Siapa yang berdoa kepada selain Allah, apakah dia meminta hajatnya secara langsung atau hanya bertujuan untuk dijadikan sebagai perantara? agar doanya diteruskan kepada Allah. Sepakat seluruh ulama tidak ada perbedaan pendapat, itu adalah syirik besar yang menyebabkan pelakunya murtad keluar dari Islam. Ya. Dikatakan para ulama, "Man ja'ala bainahu wa bainallahi wasa'id yad'uhum wa yas'aluhum syafa'ah wa yatawakkal 'alaihim kafara ijma'an." Siapa yang menjadikan antara dirinya dengan Allah perantara-perantara Apa saja perantara itu? Apakah malaikat, para nabi ataupun para wali Untuk dia berdoa kepada para perantara tersebut Atau memohon syafaat kepada mereka Atau bertawakal kepada mereka Maka dia kafir menurut kesepakatan ulama Tidak ada perbedaan pendapat Tidak ada perbedaan pendapat Makanya aneh. Kalau ada kemudian orang yang dianggap ulama yang malah mengajarkan perbuatan tersebut. Ini sebagai contoh nyata bagi kita betapa umat ini betul-betul membutuhkan pengajaran tauhid. Betul-betul membutuhkan pengajaran tauhid. Iya. Dan jemaah sekalian, dalam kenyataannya para ulama kita benar-benar memfokuskan dakwah kepada tauhid. Ya. Sebagaimana yang kita katakan tadi, betapa banyak orang yang telah berpaling dari dakwah tauhid atau meremehkannya, menganggapnya tidak penting. Ya. Dengan berbagai macam kesibukan yang lain. Apakah itu dalam bidang politik, ekonomi, dan lain sebagainya. Termasuk yang ingin saya ingatkan orang-orang yang sibuk dengan rukyah. Ya. Mengadakan pelatihan-pelatihan rukyah. Sibuk dengan aktivitas rukyah. Sebetulnya rukyah kalau sesuai syariat bagus, tidak masalah. Tapi kalau kemudian sibuk dengan itu lalu lupa menuntut ilmu atau sedikit memberikan waktu untuk menuntut ilmu, ini termasuk tipuan syaitan termasuk tipuan syaitan. Belum pernah kita dengarkan para ulama ahlus sunnah sibuk merukyah. Sibuk dengan aktivitas rukyah, pelatihan rukyah, bahkan sampai membuka klinik rukyah, tidak ada. Tidak ada ulama ahlus sunnah memberikan contoh dari masa ke masa dakwah seperti itu. Yang ulama contohkan adalah belajar tauhid, selesaikan kitab tauhid dari mulai yang ringan sampai yang lebih besar. Itu dakwah tauhid. Iya. Nah, sebagai contoh nyata betapa umat ini sangat butuh dengan dakwah tauhid. Kesyirikan ini syirik besar berdoa kepada selain Allah yang disepakati para ulama. Tapi sebagian orang yang mengaku muslim justru menganggapnya sebagai satu bentuk ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Coba jemaah sekalian. Perbuatan yang paling Allah murkai, mereka pikir Allah suka. Persis seperti yang kita contohkan tadi. Orang yang mengatakan Allah memiliki anak untuk memuji Allah. Tetapi itu tidak berpengaruh niat yang baiknya tersebut. Allah tetap murka kepadanya. Sama dengan ini subhanallah. Perbuatan yang paling Allah murkai justru mereka anggap ibadah yang sangat agung. Sehingga mereka mencari, memburu, bahkan harus melakukan perjalanan jauh untuk apa namanya? datang ke kuburan-kuburan keramat. Ya, dan tidak ada kuburan keramat dalam Islam. Untuk berdoa kepada penghuni kubur tersebut. Untuk mencari keberkahannya dan memohon syafaatnya atau menjadikannya sebagai perantara. Ya. Ini syirik besar. Yang Allah sangat murka tapi dianggap sebagai pendekatan diri kepada Allah. Ya. Dan subhanallah mereka rela melakukan itu dengan menempuh perjalanan jauh dan mereka anggap sebagai kebaikan. ya Dan masih banyak lagi contoh nyata yang lain. Betapa umat ini butuh dengan dakwah tauhid. Orang yang menyembelih untuk selain Allah juga termasuk kategori syirik. Karena menyembelih itu ibadah. Barang siapa yang menyembelih untuk pengagungan kepada selain Allah, berarti dia telah menyekutukan Allah. Ya. Sebagaimana firman Allah, "Fasholli li wanhar." Salatlah dan menyembelihlah hanya untuk Rabbmu. Maka menyembelih itu adalah ibadah. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Dan masih banyak lagi contoh-contoh kesyirikan belum lagi kekufuran yang lainnya yang perlu kita pelajari secara detail yang perlu kita kenali untuk kemudian kita waspada menghindarinya dan mengingatkan saudara-saudara kita, mengingatkan umat kita. Jamaah sekalian, kita mengingatkan saudara kita bahaya syirik dan bahaya kekufuran. Itulah tanda cinta yang terbesar. Itulah hakikat mencintai mereka. Makanya jangan peduli kalau kemudian mereka mengatakan kamu ini suka menyalah-nyalahkan orang ya. Kamu suka menyesat-nyesatkan orang. Katakan, justru karena saya cinta kepadamu. Justru karena saya sayang kepadamu. Iya. Kenapa jamaah sekalian? Karena kalau kita biarkan mereka menyekutukan Allah, sama artinya kita biarkan mereka diazab oleh Allah dengan azab yang sangat pedih. Dan apabila seseorang mati dalam keadaan musyrik atau kafir, maka kita sudah tidak boleh lagi mendoakannya. Ini termasuk bahaya syirik. Kalau ada saudara kita sehari-harinya penuh dengan dosa-dosa, makan riba, bahkan berzina, naudzubillah, itu semua dosa-dosa besar. Tapi andai dia mati dan dia tidak menyekutukan Allah, walaupun dia melakukan semua dosa-dosa besar, kita masih boleh mendoakan. Namun, walaupun dia kelihatannya orang baik, tidak pernah melakukan dosa-dosa besar, semua kebaikan dia lakukan hanya satu dosanya, menyekutukan Allah. Kita nggak boleh lagi mendoakan. Sebagaimana Allah tegaskan dalam surat At-Taubah, "Maka nalin nabi walladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli kurba." Tidak patut bagi seorang nabi dan orang-orang yang beriman untuk mendoakan orang-orang musyrik atau memohonkan ampun bagi mereka meskipun orang-orang musyrik itu adalah kerabat mereka yang terdekat. Ayat ini turun terkait dengan larangan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mendoakan pamannya Abu Thalib. Padahal subhanallah Abu Thalib itu jasa-jasanya luar biasa. Baik jasanya secara pribadi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maupun jasanya terhadap Islam dan kaum muslimin. Pengorbanan Abu Thalib mungkin kita nggak akan bisa menyamai. Luar biasa jasanya. Tapi jemaah sekalian, semua itu tidak ada manfaatnya karena dia menyekutukan Allah. Ketika dia mati, Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat bersedih sampai beliau mengatakan la astaghfiranna laka unha angka." Saya benar-benar akan mohon ampunkan untukmu selama aku tidak dilarang ternyata turun ayat tersebut. Tidak patut bagi seorang nabi dan kaum mukminin untuk memohonkan ampun bagi orang-orang musyrik meskipun kerabat mereka yang terdekat. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam dilarang untuk mendoakan ayahnya sendiri dan Nabi Nuh alaihissalam dilarang untuk mendoakan anaknya sendiri. Itulah bahaya kesyirikan dan kekufuran. Dan masih banyak lagi jemaah sekalian bahaya kesyirikan dan contoh-contoh kesyirikan dan kekufuran yang harus terus-menerus kita pelajari dan kita jadikan prioritas dalam taklim-taklim kita, pelajaran-pelajaran kita. Iya. Mungkin kita cukupkan sampai di sini. Ada pertanyaan yang telah masuk? Bismillah, Afwan, Afwan Ustadz mau menanyakan mengenai sumpah pocong Ada seseorang yang mengajak melakukan sumpah pocong Apakah termasuk kesyirikan? Mohon penjelasannya Coba yang tahu tolong jelaskan sedikit Seperti apa sumpah pocong itu? Ada yang tahu Pak? Gimana? Singkat aja Kayak apa sumpah pocong itu Pak? pakai kain kafan terus bersumpah bahwa dia tidak melakukan sesuatu. Terus nama siapa yang dia sebut dalam sumpah? Demi Sumpah itu kan menyebut demi Allah. Dia sebut siapa? Demi Allah juga. Baik. Dia sebut demi Allah tapi pakai pakaian pocong. Iya. Ini masalahnya saya kurang paham. Apa itu sumpah pocong? Jadi kalau nggak paham, ya bisa jadi jawabannya nggak tepat. Ya, pertanyaannya aja nggak ngerti. Bagaimana bisa menjawab? Tapi dari penjelasan sekilas tadi, sumpah pocong katanya, sumpah sambil pakai pakaian kain kafan. Iya, pakai kain kafan dan masih menyebut nama Allah. Masih menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Baik. Pertama, ini termasuk mengada-ada di dalam agama. Termasuk bid'ah. Tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Tetapi tidak sampai kategori syirik kalau dia masih menyebut nama Allah. Yang syirik itu adalah ini mohon maaf ya, saya jawab sesuai dengan keterangan saja. Tentang sumpah pocong tadi. Yang syirik itu adalah kalau dia bersumpah dengan menyebut selain nama Allah. Kalau dia bersumpah dengan menyebut selain nama Allah Subhanahu wa taala. Iya. Misalkan orang yang mengatakan demi Rasulullah atau demi Ka'bah atau demi wali fulan ini syirik Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda man halafa bi ghairillah faqad kafara au asyrak barang siapa bersumpah dengan selain nama Allah maka dia telah kafir atau musyrik yang boleh bersumpah dengan selain nama Allah adalah hanya Allah sendiri Allah bersumpah demi masa demi waktu duha demi waktu malam itu khusus bagi Allah. Kekhususan bagi Allah tidak boleh dilakukan oleh makhluk. Namun orang yang bersumpah dengan menyebut selain nama Allah itu dihukumi syirik kecil. Syirik kecil. Kenapa? Karena pada umumnya mereka mengatakan itu hanya di lisan. Dalam hatinya dia tidak bermaksud menyamakan makhluk yang namanya dia gunakan bersumpah dengan nama Allah. Misalkan orang yang mengatakan demi Rasulullah. Dia tidak bermaksud menyamakan Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dihukumi syirik kecil. Tetapi kalau dia bermaksud menyamakan atau dia meyakini kedudukan Allah sama dengan kedudukan Rasulullah, maka tidak diragukan lagi itu adalah syirik besar. Bahkan jemaah sekalian, sebagian orang yang melakukan itu mereka bahkan menganggap apakah mereka sengaja atau tidak para wali yang nama mereka gunakan, yang nama-nama mereka mereka gunakan di dalam bersumpah itu kedudukannya lebih tinggi dari Allah. Ya. Ada di sebagian daerah Mesir wali yang mereka agungkan disebut dengan Badawi. Ya. Namanya Badawi. Di depan kuburannya, kuburannya mereka agungkan. Di depan kuburannya, di depan kuburannya ada para pengemis, ya. Biasalah, nggak terlalu jauh beda dengan Indonesia. Ya, ada kuburan yang diagungkan, banyak peziarah, ada juga para pengemis. Suatu hari lewat seorang penuntut ilmu menaiki sebuah taksi. Melewati anak kecil yang lagi meminta-minta. Maka kata penuntut ilmu ini berhenti sebentar, Pak. Dia memberikan sedekah kepada anak kecil tersebut. Anak kecil itu berkata, "Demi Badawi, Ya, dia bersumpah demi Badawi. Kamu harus tambah. Masa cuma sedikit? Ya. Nah, pada umumnya orang-orang yang berziarah di situ kalau sudah dikatakan begitu dia jadi takut. Maka penuntut ilmu ini apa yang dia lakukan? Dia minta lagi uangnya. Ya. Dia pikir mau tambah lagi jadi banyak. Dia katakan saya nggak jadi bersedekah karena kamu sudah melakukan syirik. Akhirnya mereka pergi. Ternyata di perjalanan sopir taksi ini ketakutan. Ketakutan setengah mati. Wah, bahaya ini. Badawi bisa marah, ya. Kamu nggak memuliakan Badawi. Sepanjang jalan dia ketakutan. Kalau-kalau Badawi bisa menimpakan mudarat. Ternyata alhamdulillah sampai di tempat tujuan tidak terjadi apa-apa. Anak muda penuntut ilmu ini mengatakan, "Mana katanya Badawi mau menimpakan mudarat?" Apa kata supir taksi? Oh, Badawi itu sebenarnya pemaaf dia. Ya. Jadi apa istilahnya dia ngeles, ya. Ini jemaah sekalian contoh sumpah dan rasa takut yang syirik. Rasa takut kepada selain Allah yang syirik dan sumpah yang syirik besar. Ini bukan sumpah syirik kecil lagi. Ini sumpah syirik besar. Bahkan kalau mereka bersumpah palsu dengan menyebut nama Allah, mereka berani. Tapi menyebut nama para wali, mereka takut. Ya, berarti apa? Mereka lebih mengagungkan dan lebih takut kepada para wali. Kalau sudah seperti ini, ini sudah syirik besar. Iya. Barangkali demikian wallahu Anda belum memahami kaidah halal haram dalam memasak makanan yang mengandung rum atau mirin. Jika memasak makanan menggunakan saus teriyaki yang di dalamnya mengandung mirin, apakah boleh Ustaz? Dan memakan atau membuat cake black forest menggunakan essence rum khusus buat kue, apakah boleh? Ya. Pertama, harus dipastikan barang-barang itu adalah khamar apa itu kategori khamar? Khamar itu adalah sesuatu yang memabukan. Walaupun sedikit, hukumnya haram. Ma askara qaliluhu fakathiruhu haramun. Apa yang yang banyaknya memabukkan, maka sedikitnya pun haram. Iya. Ini satu, patokan yang pertama. Kalau itu memabukkan, maka itu khamar, Walaupun sedikit tidak boleh. Tapi kalau ternyata tidak memabukkan, maka itu bukan khamar. Itu bukan khamar lagi. Ya. Yeah. Itu bukan khamar lagi. Dia sudah bukan khamar lagi kalau ternyata tidak memabukkan. Dan ini seperti uh, jawaban Syekh Al-Albani rahimahullah ketika orang bertanya tentang obat yang mengandung alkohol. Iya. Yeah. Nah, satu Pastikan itu. Memabukkan atau tidak. Kalau ternyata tidak memabukkan, sudah tidak ada lagi hukum khamar padanya. Disebut khamar kalau itu memabukkan. Iya. Kemudian, kalau tadinya memabukkan, lalu setelah dicampur dengan zat lain, sudah tidak memabukkan. Bagaimana hukumnya? Sama. Karena al-hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan wa adaman hukum itu beredar bersama sebabnya. Ada tidaknya tergantung sebabnya. Tapi tidak patut seorang muslim yang mencampurkan ini. Itu nggak patut. Ya. Tapi kalau kebetulan sudah ada di depan kita, bukan kita yang buat campuran dari khamar dan bahan lain sehingga sudah bukan khamar lagi, maka tidak apa-apa kita gunakan. Ya, tidak apa-apa kita gunakan. Jadi ini kaidah. Terserah mau ini merek apa merek apa saya nggak tahu. Yang pasti pegang saja kaidah ini. Iya. Kalau dia diminum banyak memabukkan, maka itu khamar. Ya, walaupun sedikit nggak memabukkan, tapi kalau banyak dia memabukkan, maka itu khamar. Jadi nggak boleh. Ya. Saya mempunyai anak yang menuntut ilmu di lain daerah untuk berhubungan dengannya agak sulit karena kesibukannya di akademik dan aktivitasnya yang lain. Bagaimana Ustaz cara memantaunya supaya anak kami tersebut tidak tergelincir dengan hal-hal atau perbuatan dosa dan perbuatan yang tidak diinginkan? Kalau anak ini ini sebelumnya sebelum saya jawab ada sedikit satu bahan pertimbangan untuk Bapak Ibu sekalian. Janganlah kita mengirim anak-anak kita ke daerah lain atau bahkan masuk pondok pesantren terpisah dari kedua orang tua kalau kelihatannya dia belum siap. Ya. Jangankan anak yang masih kecil, yang sudah dewasa sekalipun tapi kelihatannya belum siap belum siap secara mental maksudnya untuk berpisah dengan kedua orang tuanya contohnya masih gampang terpengaruh dengan kawan-kawannya ya. apalagi anak-anak yang masih kecil masih butuh perhatian orang tua secara psikis dia butuh pendidikan orang tua butuh perhatian dan kasih sayang kurang pas kalau dimasukkan di pondok-pondok pesantren. Ya. Betapa banyak anak baik masuk pondok malah jadi rusak akhlaknya karena bergaul dengan anak-anak yang lain. Ya. Ini yang pertama. Pertimbangkan dulu baik-baik lihat kondisi anak sebelum mengirim ke daerah lain. Kemudian kalau sudah terlanjur terpisah dan kondisinya masih labil, Pertama usahakan lagi untuk bersatu kembali. Apakah dengan cara dia dipindahkan kuliah atau kita yang pindah ke sana? Ya. Kalau tidak memungkinkan maka usahakan terus berkomunikasi dan luangkan waktu sepekan sekali kah atau beberapa pekan sekali untuk datang melihat langsung kondisinya. Iya. Dan yang paling penting adalah mengajarkan agama kepadanya. Mengajarkan tauhid yang benar kepadanya. Karena bagaimanapun kita nggak akan bisa. Jangankan jauh dari kita, di rumah kita pun nggak akan bisa mengontrol dia terus-menerus. Maka dia harus punya kontrol dari dalam dirinya sendiri. Bagaimana caranya? Tidak lain dengan pendidikan agama tidak lain dengan pendidikan agama. Iya. Apakah kita mendidik secara langsung atau kita usahakan dia menghadiri majelis-majelis ilmu? Ya, cari tahu di kotanya belajar, di mana majelis-majelis ilmu. Kalau perlu kita datang ke sana untuk pertama atau kedua sampai ketiga ajak bersama-sama menghadiri majelis ilmu tersebut sampai kemudian dia bisa datang sendiri. Kemudian yang sangat penting sekali adalah orang tua harus tahu dengan siapa anaknya berteman. Ini harus wajib tahu dengan siapa anak itu berteman. Dan kita harus usahakan dia berteman dengan para penuntut ilmu. Ya, dengan kawan-kawan yang sudah rajin ngaji, yang sudah mengenal sunnah. Usahakan, harus diusahakan, disetting bagaimanapun caranya agar dia berteman dengan para penuntut ilmu. ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan al-mar'u ala dini khalili falyanzur ahadukum man yakhalil. Seseorang itu tergantung agama sahabat terdekatnya. Orang yang paling dekat dengannya. Maka lihat siapa yang kalian jadikan sahabat terdekat kalian. Ya. Demikian pula suami terhadap istri. Perhatikan dengan siapa istrinya berteman. Orang tua terhadap anak harus tahu dengan siapa anaknya berteman dan usahakan dia berteman dengan orang-orang soleh. Iya. Dan teman ini bagi anak-anak muda pengaruhnya luar biasa dahsyat. Luar biasa pengaruhnya. Orang tua bisa kalah. Pengaruh orang tua bisa kalah. Teman lebih dia percaya. Ya. Teman lebih dia percaya daripada orang tuanya. Ya. Jadi barangkali ini yang umum dan juga tidak kalah pentingnya adalah doa dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ini termasuk usaha yang sangat besar yang tidak boleh disepelekan. Hati manusia itu di tangan Allah. Maka rajin-rajin berdoa. Oleh karena itu orang tua jangan pernah sekali-kali mendoakan kejelekan bagi anaknya. Karena doa orang tua ini termasuk yang makbul, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathu da'awatin mustajabbatin la syakka fihinna." Tiga doa yang pasti dikabulkan, tidak ada keraguan padanya. Salah satunya adalah da'watul walid liwaladihi. Doa orang tua untuk anaknya. Makanya semarah apapun kita kalau anak nakal jangan sekali-kali mendoakan kejelekan. Ya. Walaupun lagi marah, doakan kebaikan. Doakan kebaikan. Mungkin belum sekarang dia jadi baik, Mudah-mudahan dia akan datang. Bahkan walaupun kita sudah mati, mudah-mudahan dia jadi baik. Kalau kita doakan semasa hidup, insyaallah taala. Ya, Jadi doa dan tawakal kepada Allah bergantung kepadanya untuk menjaga anak-anak kita. Kemudian yang juga sangat penting sekali adalah solehkan diri kita. Itu termasuk kunci penting pendidikan anak yang tidak dipahami oleh banyak orang tua. Solehkan diri kita. Kenapa demikian jemaah sekalian? Karena anak itu meneladani dan juga karena Allah akan menjaga anaknya orang yang soleh di masa hidupnya maupun setelah matinya. Baca surat Al-Kahfi tentang kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir. Allah perintahkan Nabi Khidir alaihissalam untuk menjaga harta peninggalan dua orang anak yatim. Ayahnya sudah meninggal. Untuk menjaga harta peninggalan mereka apa disebutkan di dalam ayat itu? Kana abuhuma soliha. Bapak keduanya adalah orang yang soleh. Maka dikatakan para ulama mufassirin, kesolehan orang tua berdampak pada penjagaan Allah terhadap anak-anaknya bahkan hartanya. Iya. Makanya ulama dahulu pernah mengatakan kepada anaknya, nak, saya ini rajin sholat sunnah karena kamu. Jadi bukan hanya sholat wajib, dia rajin nambah sholat sunnah, semangat karena kamu. Karena kalau orang tua soleh, Allah akan menjaga anak-anaknya. Ya. Walaupun dia sudah pergi meninggalkan dunia ini. Sebagaimana dalam Al-Quranul Karim, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Innal ladhina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu, tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu, wa la tahzanu, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rob kami adalah Allah Kemudian mereka beristiqamah Dikatakan oleh Imam, Imam Nukathir rahimahullah Maksudnya adalah mereka beribadah hanya kepada Allah Dan ikhlas karenanya Serta mengikuti petunjuk Nabi SAW Sampai akhir hayat Itu maksudnya Orang-orang yang mengatakan Rob kami adalah Allah Kemudian mereka beristiqamah Apa yang Allah akan berikan kepada mereka jemaah sekalian? para malaikat akan turun kepada mereka untuk mengatakan, "Jangan kamu takut, dan jangan kamu bersedih, dan bergembiralah dengan surga yang telah dijanjikan kepadamu." Nah, arti "jangan kamu bersedih" adalah kamu nggak usah khawatirkan dengan anakmu yang kamu tinggalkan, dengan hartamu yang kamu tinggalkan. Allah akan menjaganya. Kenapa? Karena dia istiqamah sampai akhir hayat. Dia beribadah hanya kepada Allah ikhlas karenanya dan mengikuti petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini termasuk kunci dalam pendidikan anak. Iya. Dan juga harus ada pengawasan terus menerus berusaha semampu mungkin mengawasi. Iya. Wallahu alam. Sekarang banyak pemurtadan. Bagaimana kita sebagai orang mukmin menyikapinya? Harus dilawan. Pemurtadan itu harus dilawan. Bagaimana cara melawannya? Pertama sekali menuntut ilmu agama. Itu kunci utama melawan segala macam kelompok sesat. Mau itu kristenisasi, pemurtadan, syiah, khawarij, kuncinya menuntut ilmu. Karena tidak ada pemurtadan di satu daerah, tidak tersebar ajaran syiah, ajaran khawarij di satu daerah, kecuali karena ilmu lemah di situ. Itu kuncinya, menuntut ilmu agama. Sebarkan ilmu, marakkan majelis-majelis ilmu. Menuntut ilmu yang benar. Ya. Menuntut ilmu sesuai petunjuk para ulama ahlu sunnati wal jamaah. Itu kunci utama. Iya. Mengamalkan dan mendakwahkan itu sebenarnya simple saja melawan kelompok-kelompok sesat. Menuntut ilmu, mengamalkannya dan mendakwahkannya. ya. Dan kalau kita tahu ada saudara kita yang dimurtadkan, kita ajak lagi dia masuk Islam dan kita jelaskan bahayanya. Dan kalau kita memiliki kekuasaan, ini kejahatan yang lebih besar daripada pembunuhan. Ya. Al fitnatu asyaddu minal qatl. Kata Allah, fitnah itu lebih kejam, lebih dahsyat, lebih besar dosanya daripada pembunuhan. Apa artinya fitnah? Itu bukan artinya seperti bahasa Indonesia. Apa artinya fitnah? Apa namanya? Hah? Uh, memfitnah orang Artinya menuduh dia melakukan sesuatu yang tidak dia kerjakan, ya kan? Itu arti pada umumnya. Bukan itu yang dimaksud. Bukan itu yang dimaksud fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Maksudnya kata Imam Ibnu rahimahullah mengajak orang murtad. Itu dosanya lebih besar daripada pembunuhan. Pemerintah muslim wajib untuk menangkap mereka, memenjarakan mereka. Kalau dia memandang perlu dibunuh, dibunuh. Diberikan hukuman mati. Itu kalau orang memerintah kalau kita nggak boleh, ya nggak boleh kita tangkap dia, ya apalagi membunuh nggak boleh. Itu tugas pemerintah. Tapi berikan nasihat, ya berikan nasihat. Kita lawan mereka, lawan dengan ilmu, lawan dengan ilmu. Dan ini termasuk setinggi tingginya jihad melawan mereka dengan ilmu. Iya. Dan juga jemaah sekalian perlu adanya ta'awun antara kaum muslimin dan perlu diprogramkan diagendakan secara khusus melawan pemurtadan. Misalkan kita datang di daerah-daerah yang rawan pemurtadan. Mungkin di Jakarta sini ada daerah-daerah tertentu. Terutama di pinggiran-pinggiran. Kalau di daerah-daerah di pelosok-pelosok banyak sekali. Banyak sekali. Iya. Kita bikin program taklim dan bakti sosial misalkan. Iya. Kalau perlu kita datangi di rumah mereka satu persatu, mana yang sudah dimurtadkan. aja kembali mereka masuk Islam. Itu yang nyata. Dan semua itu kembali kepada ilmu. Kita pada hakikatnya ke sana menyampaikan ilmu kepada mereka. Ya. Dan alhamdulillah kawan-kawan kita punya pengalaman dan cukup sukses melawan pemurtadan dengan cara seperti itu. Ya, kita cari masjid terdekat di situ, kita adakan taklim, kemudian juga kita bikin bakti sosial. Ya. Seperti yang pernah dilakukan kawan-kawan kita di pesisir Cilacap. Itu termasuk pusat kristenisasi di Indonesia. Itu masih ada serinya dari zaman Belanda sampai hari ini di Cilacap itu. Ada ratusan mungkin ribuan kaum muslimin di pelosok-pelosok Cilacap itu yang murtad. Alhamdulillah kita datang ke sana cari masjid-masjid terdekat kita pendekatan dengan uh, pemerintah setempat dengan tokoh-tokoh masyarakat kita bikin taklim kemudian kita bikin apa namanya bakti sosial kesehatan bagi sembako ya banyak yang mau masuk Islam kembali dan setelah itu kita nggak lepas begitu saja terus bikin taklim rutin karena mereka juga nggak mau lepas. Yang sudah masuk Islam mereka berusaha ajak lagi kembali masuk Kristen. Dan Allah ada yang berhasil, ya. Tapi sedikit. Ada yang berhasil mereka ajak kembali, tapi sedikit. Lebih banyak sudah nggak mau kembali. Ya, karena mereka sudah paham. Ya. Jadi barangkali demikian. Wallahu a'lam. Bagaimana posisi imam pada jemaah wanita? Apakah benar masalah fikih tidak usah didiskusikan? Posisi imam berada di tengah-tengah. Kalau wanita, itu yang dilakukan para sahabiat. Ya. Ketika Aisyah radhiyallahu anha atau Ummu Salamah radhiyallahu anha atau istri-istri Nabi SAW yang lain menjadi imam sama-sama wanita posisinya berada di tengah-tengah. Tidak lebih ke depan, tepat berada di tengah-tengah. Iya. Walaupun kemudian datang jemaah lain sehingga nggak di tengah-tengah pas ya nggak masalah. Iya. Apakah benar masalah fikih tidak usah didiskusikan? Itu tidak benar. Ini termasuk masalah ilmu. Ilmu termasuk berdiskusi, bertanya dalam seluruh permasalahan ilmu termasuk pintu untuk mendapatkan ilmu. Pintu besar. Sebagaimana kata Allah, Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada para ulama kalau kamu tidak tahu. Bertanya, berdiskusi apakah kepada para ulama atau sesama penuntut ilmu? Itu termasuk cara menuntut ilmu. Yang tercela adalah berdebat. Iya. Memperdebatkan apa namanya? syariat yang sudah jelas atau membantah satu ayat atau satu dalil. Nah, ini yang tercelah. Demikian pula sangat tercelah eh, perbedaan-perbedaan uh, dalam masalah fikih kemudian dijadikan sebab berpecah belah. Ini sangat tercelah. Ya. Harus kita bedakan mana perbedaan yang boleh kita tolerir dan mana yang tidak boleh kita tolerir. Ya. Nah ini doa kunut pada solat malam apa hukumnya bila lupa dibaca tidak apa-apa itu sunnah ya. ada yang berpendapat bahwa apabila ada uzur boleh melakukan solat berjamaah pada saat ada solat jamaah lain di lantai atasnya tidak boleh kalau satu masjid kalau satu masjid tidak boleh ada dua jamaah secara bersamaan ya yeah. Beberapa hari ada ustadz yang mengatakan bahwa umat Rasulullah SAW tidak akan sampai tahun 1500 Hijriah. Artinya kiamat akan datang sebelum tahun tersebut. Bagaimana ini Ustaz? Semua hadis-hadis tentang jumlah uh, umur umat Rasulullah saw semuanya lemah. Semuanya hadis-hadis lemah, Doaif. Bagaimana solusinya? Wanita belum menikah ingin mengikuti majelis taklim atau belajar tentang Islam dan Al-Quran yang jarak dari rumahnya kurang lebih 20 km dan tidak ada mahram yang menemaninya karena dikatakan seorang wanita tidak diperbolehkan pergi keluar rumah tanpa ditemani didampingi mahram adalah haram yang haram apabila menempuh jarak safar sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam la tusafirul mar'ah illa ma'adhi mahramin seorang wanita tidak boleh melakukan safar kecuali bersama mahram. Artinya kalau tidak menempuh jarak safar tidak ada masalah. Selama tidak selama aman dari fitnah. Maksudnya perjalanannya aman, pulang pergi tidak ada masalah, tidak khawatir diganggu oleh laki-laki atau digoda oleh laki-laki, tidak ada masalah. Iya. Selama tidak melakukan perjalanan safar. Dan safar itu sendiri ulama berbeda pendapat jauhnya. Sebagian mengatakan sesuai dengan urf kebiasaan masyarakat dan itu pendapat yang lebih kuat. Tapi kalau kita kalau kita uh, bingung dalam menetapkan urf, urfnya sampai di mana sih? Maka kembali kepada jumlah. Pendapat jumhur ulama yaitu 80 km. Apakah minta didoakan oleh teman atau ulama tertentu itu termasuk perbuatan syirik? Ini termasuk tawasul yang boleh. Minta didoakan. Adapun berdoa kepada orang mati ini tawasul yang syirik. Sepakat seluruh ulama itu syirik sebagaimana kita sebutkan tadi. Makanya aneh kalau ada yang dianggap tokoh agama malah mengajarkannya. Ulama seluruhnya sepakat, tidak ada perbedaan pendapat. Maksud saya ulama yang betul-betul ulama, para sahabat Nabi Muhammad SAW, tabi'in, imam yang empat, itu yang betul-betul ulama dan para pengikut mereka sampai akhir zaman. Adapun minta didoakan itu termasuk tawasul yang benar. Para sahabat seringkali datang kepada Nabi SAW minta didoakan. Tapi setelah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia, tidak ada seorang sahabat pun yang datang ke kuburan beliau, tidak ada hadis sahih para sahabat datang ke kuburan beliau untuk berdoa kepada beliau atau minta diteruskan doanya kepada Allah. Jadi itu boleh. Tapi betul-betul ulama. Jangan kita kira ulama padahal dukun. Ya. Adakah amalan-amalan atau ibadah penghapus dosa syirik? Taubat kepada Allah. Hanya satu, taubat kepada Allah. Kalau nggak taubat nggak akan terhapus. Dosa syirik kalau tidak taubat kepada Allah, tidak akan terhapus. Harus dengan taubat. Bahkan seluruh ibadahnya menjadi percuma. Kalau dia tidak taubat. Iya, kalau dia taubat maka Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dengan memenuhi syarat-syarat taubat. Yang pertama ikhlas karena Allah. Yang kedua menyesali dosanya, yang ketiga meninggalkannya, jangan lagi melakukannya, yang keempat bertekad tidak akan mengulanginya di masa yang akan datang, yang kelima dilakukan pada waktunya. Maksudnya sebelum habis masanya yaitu sebelum kematian datang kepadanya atau sebelum terbit matahari dari arah barat. Itu syarat-syarat tobat. Ada satu lagi syarat yang keenam selain dosa syirik yaitu dosa kepada orang lain maka harus selesaikan urusannya dengan dia. Minta maaf atau kembalikan apa yang menjadi haknya. Apakah alat musik dikategorikan haram? Ada dalilnya? Apakah pemain musiknya juga diharamkan? Dan jika ada anggota keluarga yang gemar bermain alat musik, bagaimana cara memberitahukan kalau musik itu haram? Sedangkan dia berkata, kalau bermain musik hanya sekedar mengisi waktu luang, di rumah bukan digunakan sambil minum minuman keras yang memabukkan di kafe-kafe yang saya tahu selama ini bermain musiknya memang hanya di rumah dengan alat musik pribadi yang ada di rumah. Bermain musik menyanyi termasuk perbuatan yang haram. Cara mendakwahi orang yang melakukannya, sampaikan ayatnya, sampaikan hadisnya, sampaikan juga nasihat-nasihat para ulama. Ya, dan doakan semoga dia dapat hidayah. Dalilnya sangat banyak dalam Al-Quran dan Sunnah. Syekh Al-Albani rahimahullah punya buku bagus. Beliau kumpulkan di situ dalil-dalil Al-Quran dan hadis tentang haramnya musik. Judulnya adalah Tahrim Alat Titorp. Itu judul aslinya. Saya pernah lihat terjemahannya, Cuma saya lupa judul terjemahannya. Tahrim Alat Alat Titorp karya Syekh Al Albani. Di antara dalil yang beliau sebutkan dalam surat Luqman Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minan nasi may yashtari al hadithi liyudilan nasa an sabilillahi bighairi ilmin. Dan di antara manusia ada yang mempergunakan lahwal hadis, ucapan sia-sia. Itu terjemahannya. Terjemahannya ucapan sia-sia. Untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah tanpa ilmu. Maka dalam ayat ini terkandung pengharaman ucapan sia-sia karena itu akan menyesatkan manusia tanpa ilmu. Sahabat yang mulia Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bersumpah tiga kali beliau bersumpah bahwa yang dimaksud ucapan sia-sia di situ adalah al-gina nyanyian. Bisa dilihat di dalam tafsir Ibnu Katsir. Imam Ibnu Katsir rahimahullah juga mengutip penafsiran dari ulama salaf yang lainnya. Itu dalil dari Al-Qur'an. Dalil yang lebih tegas dari As-Sunnah dalam hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari, Abu Dawud, dan yang lainnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda la yakunanna aqwamun min ummati yastahilluna al-hira wal harira wal khamra wal ma'azif akan ada segolongan dari umatku yang menghalalkan uh, sutra bagi laki-laki uh, zina yang pertama zina yang menghalalkan zina kemudian yang kedua sutra bagi laki-laki yang ketiga khamar, yang keempat al-ma'azif, alat-alat musik. Maka ayat hadis ini jelas alat-alat musik itu hukumnya haram. Ya dan masih banyak lagi dalil-dalil yang lain. Dan jemaah sekalian, kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, musik itu adalah khamar jiwa. Dapat memabukkan seseorang. Dan bahkan kata beliau, pengaruhnya lebih dahsyat daripada khamar di dalam gelas. Ya. Makanya kita lihat orang main musik itu seperti orang gila. Ya. Benar tidak? Seperti orang gila, berjoget-joget, ya, hilang malunya. Ya. Ada lagi yang lihat idolanya histeris. Nauzubillah. Ini betul-betul khamar jiwa. Pengaruhnya lebih dahsyat daripada khamar di dalam di dalam gelas. Ya. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, tidak akan berkumpul dalam hati seorang hamba kecintaan kepada Al-Quran dan kecintaan terhadap Qurannya setan. Ya, Qurannya setan adalah musik. Kata Syekhul, kata Syekhul Islam Nutaimiyah rahimahullah, musik itu adalah ruqyatuz zina, mantra perzinahan. Ya. Dan masih banyak celaan para ulama. Ulama empat mazhab sepakat. Musik haram. Abu Hanifah, Malik, Syafi'i dan Ahmad sepakat musik itu haram. Ya, walaupun ada sebagian ulama yang membolehkan, tapi ulama khususnya empat mazhab sepakat musik itu haram. Ya. Kata Imam Malik rahimahullah, kalau apa namanya? budak itu budak itu pemain musik nggak boleh dijual. Ya. Artinya apa jemaah sekalian? Dulu di masa salaf yang main musik itu hanya budak-budak, orang-orang rendahan. Orang-orang rendahan. Tapi sekarang Masya Allah ya, Dianggap idola Dimuliakan Dibayar 200 juta sekali manggung Untuk apa? Untuk merusak Untuk merusak masyarakat Untuk merusak anak muda Seorang guru Sebulan hanya dibayar 2 juta ya untuk mengajar anak-anak kita untuk menjadikan generasi ini baik. Ini orang merusak sekali manggung 200 juta. Ada yang lebih daripada itu. Ini kenyataan hari ini. Ya, Padahal dulu yang jadi budak itu yang jadi penyanyi itu budak-budak, orang rendahan. Orang rendahan. Masyarakat Islam nggak mau beli budak kalau dia penyanyi. Karena dianggap rendahan. Iya. Sekolah saya mengadakan istighathah dalam rangka berdoa bersama untuk ujian. Apakah itu ada dalilnya? Tidak ada dalil berdoa secara bersama-sama. Apakah sehabis sholat atau yang lainnya? Berdoa bersama, berzikir bersama tidak ada dalilnya. Tidak dari Al-Quran, tidak dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kalau beristighathahnya mengandung permohonan kepada selain Allah, maka itu termasuk kesyirikan. Istighatsah termasuk ibadah rabbakum Ingatlah tatkala kalian beristighothah kepada Rabb kalian, maka Allah menjawab doa kalian. mohon dapat dijelaskan kembali mengenai contoh dan penjelasan atas doa yang melalui perantara. Contohnya, sebagian orang yang datang ke kuburan-kuburan tertentu, mereka anggap kuburan keramat, yang dikubur di situ adalah para wali, Kemudian mereka berdoa kepada para wali tersebut dengan harapan doanya diteruskan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada dua macam doa yang mereka lakukan. Satu minta hajat kepada wali. Wahai wali fulan, kabulkanlah doaku. Satu lagi tujuannya menjadikan perantara. Wahai wali fulan, tolong teruskan doaku kepada Allah. Bahkan kadang-kadang mereka tulis surat. Ya, tulis surat dan taruh di kuburan. Permohonannya kepada Allah. Ya. Itu namanya tawasul yang syirik. Menjadikan perantara yang syirik. Sepakat para ulama tidak ada perbedaan pendapat. Karena doa itu ibadah. Ibadah tidak membutuhkan perantara. Kita beribadah langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita menjadikan makhluk sebagai perantara, itu sama saja kita samakan Allah dengan makhluk. Karena yang butuh perantara hanya makhluk. Makanya ketika mereka membela perbuatan itu, mereka bilang, kita kan orang yang penuh dosa. nggak mungkin kita bisa berhadapan langsung dengan Allah. Sama kata mereka, sama kata mereka, kita sebagai rakyat biasa, kalau bertemu dengan Pak Presiden, itu kan nggak mungkin. Susah. Ya, kalaupun mungkin sulit. Harus lewat perantara. Kata mereka demikian pula dalam berdoa. Kalau mereka mengatakan demikian, justru syiriknya bertambah. Ya. Itu bukan memuliakan Allah. Nah, kelihatannya memuliakan dan dia juga niat memuliakan. Tapi justru dia nambah dosa. Kenapa? Dia samakan Allah dengan seorang presiden. Ya. Jadi kesyirikannya bertambah. Jadi ulama sepakat ini adalah kesyirikan. Karena berarti dia telah berdoa kepada selain Allah. Ada satu lagi yang mereka lakukan. Mereka berdoa, ini tidak termasuk syirik, tapi mengantarkan kepada syirik. Mereka datang di kuburan keramat berdoanya kepada Allah. Namun dengan keyakinan karena ini kubur keramat, insya Allah lebih dikabulkan. Ini keyakinan yang mengada-ada, tidak ada contohnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan akan mengantarkan kepada syirik. Iya. Jadi kalau mereka alasan, enggak kok saya enggak berdoa kepada penghuni kubur, saya berdoa kepada wali, tetap itu dilarang tidak boleh menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La'natullahi 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajida." Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan para nabi sebagai tempat-tempat ibadah. Ya. Allah melaknat orang Yahudi dan Nasrani karena perbuatan itu. Kok ada orang muslim yang ikut-ikutan? Ya, dan mereka anggap itu adalah ibadah. Makanya hadis ini menunjukkan tidak boleh solat di kuburan kecuali satu, yaitu solat jenazah. Kalau kita misalkan punya kerabat dekat meninggal dunia, kita datang dia sudah dikuburkan, kita solatkan di kuburannya. Iya. Dan Nabi SAW bahkan menegaskan, La tusallu ilal kubur, jangan kamu solat menghadap kubur. Al ardu kullu hamas jidun ilal makbar wal hammam. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Bumi ini seluruhnya adalah masjid kecuali pekuburan dan WC. Ya. Enggak boleh sholat di kuburan, tidak boleh membangun masjid di kuburan, tidak boleh mengubur di masjid. Jauh-jauhkan masjid dari kuburan. Kuburan lain, masjid lain. Ya. Bagaimana dengan orang yang dahulu pernah melakukan kesyirikan yaitu pernah pergi ke dukun? untuk menambah rezeki, tetapi diberikan doa-doa dan bacaan-bacaan serta syariat menurut Islam seperti solat, dikir dan lain-lain. Apakah ini dosa besar yang tidak terampuni atau akan diampuni setelah dia bertobat? Kalau bertobat, kalau seseorang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dosa apapun akan diampuni. Dosa apapun dia akan diampuni. Dan kalau dia betul-betul datang kepada dukun, walaupun dukun itu kelihatannya mengajarkan zikir-zikir sesuai syariat, maka ini termasuk syirik termasuk kesyirikan.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 Sekedar bertanya pada dukun tanpa percaya la tuqbalahu salatun arba'ina lailatan. Salatnya tidak diterima selama 40 malam. Ya, apalagi kalau dia percaya. Dan kalau dia dukun itu memberikan bacaan yang kelihatan dari Al-Qur'an dan hadis, itu adalah tipuan. Itu adalah tipuan. Ya, Seringkali mereka sisipkan di situ doa-doa yang mengandung kesyirikan, yang mengandung permohonan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan juga seringkali mereka berpesan untuk mengamalkan sesuai petunjuk mereka. Kadang disuruh baca bacanya bagus. Contohnya ayat kursi. Ayat kursi bagus atau tidak dibaca? Bagus. Tapi dia tetapkan membacanya jumlahnya. Misalkan 40 kali setiap hari selama 40 hari. Oh ya. Nah, penentuan jumlah ini, penentuan jumlah ini tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini termasuk mengada-ada di dalam agama. Iya. Jadi itulah hakikatnya amalan-amalan yang dianggap sesuai syariat yang diberikan oleh para dukun.